956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Selamat pagi sahabat Bintang dimanapun Anda berada Kini saatnya saya yang akan menemani Anda Untuk menyimak kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu Yang untuk hari ini tepatnya Jumat 23 Mei 2014 Masih di episode yang ke-13 dengan judul Senja di Pasetran Dan sudah memasuki seri yang ke-385 dan 386 Baiklah sahabat bintang, dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya cerita. Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Anggur Mahadewa Kucicipi madu sabdanya. Bumi remas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku Kakang Ken Arab. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-385 ini dengan para pemain Wahyu Chandra sebagai Brahmana Gawi Suryadin sebagai Senopati Praba, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Nanang sebagai Diposari, dibantu oleh Elias dan Amrizal, dan Asti Suhastra, pengantar cerita alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Empro, Empro, mengata probiotik. Baca aturan pakai. Selalu menemani hari-hari Anda dengan nada dan kata lagu pilih. tentang orang berkuda putih yang melakukan perampokan untuk menggoyahkan kepercayaan rakyat ke diri terhadap rajanya sangat menarik perhatian Pinaka Swasti Ratu. Namun Brahmana Loh Gawe tidak kalah penasarannya. Cerita tentang kekalahan Kediri melawan Ganter justru karena terjadinya gerhana bulan purnama membuat Brahmana Loh Gawe sangat tertarik. Ketajaman mata hatinya mencoba menelusuri dan menghubungkan peristiwa yang terjadi. si jagat raya ini, semakin banyak hal-hal yang tidak tersingkap, semakin luas rahasia yang tidak terungkap. Gerhana bulan purnama. Ketika peristiwa itu terjadi, aku sedang menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang luar biasa di Suambara Butura. Di sebuah gumuk atau bukit kecil yang semula tidak ada apa-apanya, telah muncul sebuah candi Candi yang murca itu telah tampil lagi. Dan takdir yang menyertainya adalah apa yang telah dialami oleh Nyai Pinaka Swasti Ratu. Bayi yang dikandungnya harus menjadi tempat penitisan. Kelahiran kembali seseorang yang hidup di masa lalu. Kelahirannya kembali adalah untuk menjaga keselamatan candi itu. Lalu muncul perempuan aneh Perempuan yang paling aneh yang pernah aku ketahui. Perempuan yang memiliki penyimpangan anggota tubuh. Ia mempunyai tiga buah biji mata. Kekuatan yang memancar dari mata itu seolah bisa untuk melebur jagat. Lalu, di saat yang bersamaan, di bulan purnama yang mengalami gerhana itu pula, Kediri mengalami kekalahan yang tidak masuk akal dari Ganter pasukannya yang besar segelar sepapan kalah. Aku yakin peristiwa yang nampaknya terpisah itu bukan tidak ada hubungannya. Pasti ada hubungannya. Delapan mata Brahmana Loh Gawe menerawang ke arah kegelapan malam, dan pikirannya telah membawa angan-angannya semakin jauh entah kemana. Brahmana Loh Gawe kemudian berjalan mendekati beberapa prajurit yang bergerombol di regol. Sementara di bilik yang disediakan untuknya, Pinaka Ratu sibuk menganyam rasa pula. Thank you. Thank you. di Kediri ini. Aku ingin sekali bertemu dengan Ken Arok dan mengingatkannya untuk tidak berbuat keterlaluan yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan yang diingininya. Wah, anakku, jangan lahir dulu ya. Jangan keburu lahir sebelum kita sampai di Paralingga. Oh, ah, Kameswara ingat lagi kepadamu, Kameswara. Aku tahu kau sedang mencariku. Yang batara aku. Pinaka swasti ratu memejamkan matanya. Dengan segenap hati dan perasaan, perempuan malang itu mengelus-elus perutnya, mempusainya penuh kasih sayang. Pinaka tersenyum ketika perutnya yang besar itu bergerak Serasa bayi yang ada di dalam menanggapi dan mengiakan kata-kata ibunya. Namun Pinaka harus meringis menahan geli atau sakit ketika gerakan bayi di dalam perut itu menimbulkan rasa seperti menggaruk-garuk kulit perut dari dalam. Tatapan perempuan itu kembali menerawang. Bayangan galuh orang tampil di benaknya. Ayah, Andai kata kau masih hidup, kau tentu akan merasa gembira karena aku akan memberimu seorang cucu. Aku berharap anakku yang lahir nantinya seorang lelaki. Ya, aku yakin anakku yang lahir nantinya adalah laki-laki. Ayah kalau ulang. Andai kata kau masih hidup, tentu aku tidak akan kesepian dan merasa sendirian dalam hidup ini. Murid-murid perguruan kita, semuanya sudah tumpas, ayah. Uma Durga para bandahri yang menumpasnya. Perempuan laknat itu akan terus kubur. Ia tidak akan lepas dari tanganku. Kemanapun orang itu bersembunyi, aku pasti akan menemukannya. itu kemudian bergerak ke arah malam. Pinaka bangkit dari tempat tidurnya, dan dengan ketajaman telinganya yang luar biasa, dia mencoba memperhatikan segala sesuatu yang berada di luar. Dengan perlahan sekali, gadis itu membuka jendela. Dan beberapa saat kemudian, Pinaka telah berada di halaman samping, bersembunyi di balik bayangan bunga dan taman. Pinaka kemudian berjalan mengendap betul, Bapak? Belum, anak mas. Bapak tidak merasa mengantuk. Bapak sudah terbiasa tidak tidur berhari-hari. Sehingga ada kecenderungan tidak mengenal kantuk lagi. Uh, bagaimana anak mas? Perampok berkuda putih itu apakah muncul lagi? Benar, Bapak. Hmm. Perampok itu muncul lagi. Beberapa orang prajurit sedang mengamat-amati kemunculannya di arah timur. Mereka sedang mempersiapkan sebuah jebakan. Hmm. Apakah anak mas tidak ikut memburunya? Aku harus menukar kuda dulu, Bapak. Hmm. Kuda yang aku pakai ini belum sehat betul. Beberapa hari yang lalu terjatuh. Kuda ini tidak bisa diandalkan untuk mengejar perampok yang mengacau ke diri itu. Bolehkah aku ikut, anak mas? Aku tidak keberatan, Bapak. Ada seekor kuda lagi di kandang yang bisa Bapak pergunakan. Tetapi, Bapak Logawi sudah tua Apakah tidak sebaiknya Bapak Brahmana beristirahat saja di rumah? Aku tidak melakukan apa-apa anak mas. Aku tidak sedang berangkat berperang yang akan mengancam keselamatanku. Berkuda bagiku yang meski sudah tua seperti ini, bukanlah hal yang aneh. Baiklah, mari Bapak. Senopati Prabha dan Brahmana Loh segera menuju kandang. Ada beberapa ekor kuda di dalam kandang itu Senopati Prapa memilihkan kuda yang tidak liar untuk Brahmana Loh Gawe. Dan tidak berapa lama kemudian, dua ekor kuda telah berderap ke arah timur. Dengan mengikuti mereka berdua, aku berharap akan bisa bertemu dengan Ken Arok. bantuin kita dong. HPmu kan bagus. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Coba-coba lihat hasilnya. Loh, kok gini sih hasilnya, Pak? Haha, masih pakai yang gituan. Sekarang kan sudah ada Oppo smartphone, ngapain pakai yang gituan? Oppo, Oppo mana kui? Belinya di mana? Belinya di toko UD Mandiri Jaya. Toko UD Mandiri Jaya, Jalan Raya Banyuwangi nomor 156 Sukomaju atau samping Garuda Jaya Motor Serono. Telepon 399249 melayani pembelian Oppo smartphone secara tunai maupun kredit dengan harga yang lebih ringan dan Anda akan mendapatkan gratis data selama 3 bulan. Dapatkan juga di Purwoharjo dan pameran KDS Genteng, perangkat IT dan perangkat elektronik. Toko UD Mandiri Jaya melayani semua kebutuhan Anda. seorang perempuan? Ya. Ah, kau hamil? Ya. Dan kau berkeliaran di tepi jalan malam-malam begini. Kau siapa? Kau lihat pohon yang besar itu? Ah, iya, uh, kenapa? Itu rumahku. Ah, kau? Aku penghuni pohon randu raksasa itu. Aku butuh mencari suamiku yang menghamiliku, tapi tidak bertanggung jawab. Aku pinjam pudamu. Nanti ku kembalikan ke alun-alun selatan. Kau boleh mengambilnya di sana. Kau hantu? Terserah apa kau sebut. Tinggalkan kudamu. Oh. Iya, iya. Tinggalkan kudamu. Iya. jangan. Jangan ganggu aku. Jangan. Aku hanya meminjam kudamu ke sana prajurit. Eh? Nanti pasti ku kembalikan. Tengah malam di alun-alun selatan. Iya, iya, iya. Hup. hantu. Oh, ah, aku aku bertemu dengan hantu perempuan. Hantu itu hamil. Ah, hmm. Benarkah apa yang ku alami ini? Tidak sedang bermimpi aku ini. aduh. Ah, aku cupit. Kucubit tanganku. Sakit. Berarti berarti aku tidak sedang bermimpi. Aku benar-benar telah bertemu dengan hantu perempuan hamil yang meminjam kudaku. Lalu katanya, kuda itu akan dikembalikan. Gila. Wah, benar-benar gila. Sangat tidak masuk akal. Ah. Ah. Wah, siapa itu? Dia kembali lagi. Oh, ah, apa yang harus aku lakukan? Hei! Ah, ah. apa yang kau lakukan itu? Mengapa kau berdiri di situ? Oh, Kilura. Ya, kenapa? Oh, aku, aku. Uh, kau kenapa? Kelolakan kelora? Hah? Ya. Eh, tidak, Kilura. Ah, aku. Aku baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Huh? Mana kudamu? Ah, itulah Ki Itulah peristiwa yang baru saja aku alami. Aku baru saja bertemu dengan hantu. Hah? Hantu? Ah, benar Ki Hantu perempuan hamil. Penghuni pohon randu yang di sana itu ia meminjam kudaku untuk mencari suaminya. Katanya tengah malam nanti, kuda itu akan dikembalikan di alun-alun selatan. Kak, kau tidak berbohong, ha? Ah, ah Kilura, aku tidak berbohong. Sumpah aku tidak berbohong, sungguh. Kilura akan melihat sendiri sekarang aku tidak membawa kuda. Bukankah, uh, bukankah Kilura baru saja berpapasan dengan seorang penunggang kuda ke arah sana? Be benar, tetapi apakah dia hantu? Ah, di ya, dia hantu Ki Lurah. Dalam wujud perempuan hamil. Bayangkan Ki Lurah, mana ada perempuan hamil di Kediri akan nekat seperti itu? Perempuan hamil naik kuda lagi. Sangat tidak masuk akal kan? Kau kau kau tidak berbohong kan? Aduh Ki Lurah, aku telah bersumpah Aku tidak berbohong, sungguh aku tidak berbohong, Kelurah. Apa yang aku alami itu benar-benar terjadi. Lihat, Kelurah. Aku tidak membawa kuda itu lagi. Perempuan hamil itu menjanjikan kuda itu akan dikembalikan di alun-alun. Permainan Pinaka Swasti Ratu itu benar-benar membekas sangat luar biasa di hati prajurit pemilik kuda itu. Demikian juga dengan lurah prajurit yang menjadi atasannya. Mereka yang pada dasarnya mempercayai adanya hantu, setan, dan jin serta sejenisnya, sangat mempercayai bahwa mereka benar-benar baru saja berurusan dengan hantu. Namun sementara itu, Namun bisa juga isyarat yang dipakai oleh para prajurit Kediri yang mungkin mengetahui adanya orang berkuda putih. Hmm. Dari mana asalnya suara tadi? Oh, dari sana. Ya, dari arah sana. Jika tidak salah perhitunganku, perampok Budiman itu tentu baru saja melaksanakan hajatnya. Kemudian berusaha melarikan diri keluar kota raja. Jika aku tidak salah perhitungan, Perampok itu tentu akan lewat sini. Nah, itu dia. Di sana. Iya! Berhenti! Siapa kau? Wujudku sudah jelas. Kau lihat aku atau suaraku sebagai seorang wanita. Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu karena perilakumu yang aneh. Kau berkuda putih. Kau menggunakan pakaian yang sebab putih. Kemudian ditutupi pula wajahmu dengan secarik kain berwarna putih. Kau rahasiakan wujudmu sedemikian rupa. Sehingga mengundang rasa ingin tahuku. Siapa kau? <laughs> Bukan main. Eh John, eh. ngapain bengong di sini? Tahu ah, ini malah lagi bingung. Beli smartphone di mana ya, Fa? Yang bisa internetan juga. Tuh, SMM Phone Temu Guru. Lengkap, berbagai merek dan varian ada. Terus, untuk pembelian smartphone apa saja, bonusnya... Bonus? Bonus kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu, satu bulan. Satu bulan? Piu, top! Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Untuk pembelian smartphone merek apapun di SMM, gratis kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu bulan. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoice, Advan, Mito, Nextron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi paling murah. Pinaka swasti ratu kembali melecut kudanya. Kuda itu kemudian berderap kencang ke arah yang dikehendaki. Dan setelah meloncati beberapa galangan dan parit untuk memotong jalan, Pinaka menarik kendali kudanya. Thank you. sudah jelas. Kau lihat aku atau suaraku sebagai seorang wanita. Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu. Karena perilakumu yang aneh. Kau berkuda putih. Kau menggunakan pakaian yang serba putih. Kemudian ditutupi pula wajahmu dengan secari kain berwarna putih. Kau rahasiakan wujudmu sedemikian rupa. Sehingga mengundang rasa ingin tahuku. Siapa kau? <laughs> Bukan main. Apa yang bukan main? Pertama, karena kau seorang perempuan. Selama aku merampok, aku tidak pernah bertemu dengan perempuan yang mencegahku atau mencegat perbuatanku. Pada umumnya, para perempuan itu justru berterima kasih kepadaku karena aku membagi-bagikan hasil rampokanku kepada mereka. Dan yang kedua, kau hamil. Apakah kau sedang ngidam? Aku tidak main-main. Sebut siapa kau, atau buka tutup wajahmu itu. Oh, <laughs> kau memaksa aku. Kau pikir kau itu siapa? Baik, kalau kau tidak mau membuka penutup wajahmu, aku akan menggunakan caraku. Bersiaplah. Iya. Gila. Awas, bersiaplah untuk mempertahankan tutup wajahmu. Apa yang akan dilakukan perempuan hamil itu? Iya. <laughs> orang sial. Hmm. Bagaimana? Apakah kau masih tidak percaya kepadaku? Kalau aku mampu memaksamu? Hah? Kuda putih yang berjubah putih itu terlihat menyeringai kesakitan. Bekas cambuk melintas di pipinya mengeluarkan darah. Matanya liar memandang Pinaka, seolah akan menelan perempuan itu sebagai pelampiasan dendamnya. Oh, kau marah? <laughs> Kenapa? Kau merasa ragu karena aku hamil? Tidak pantas menyerang orang hamil? Kau takut seranganmu akan menyebabkan aku melahirkan di tempat ini? Kau ngeri membayangkan aku melahirkan di depanmu? Mulutmu kotor. Siapa sebenarnya kau? Bukan kau yang seharusnya berada pada pihak yang bertanya, tapi aku. Akulah yang seharusnya menanyaimu. Jawab. Kaukah yang bernama Ken Arok? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli kau seorang perempuan. Aku tidak peduli kau hamil pula. Kau menghalangiku. Aku harus mengenyahkan semua penghalang yang berani merintangiku. Yang Batara Agung tentu memaafkan aku. Yang telah berbuat kasar kepada perempuan hamil. Iya! Iya! meremehkan aku di sana. Dan kau harus membayarnya dengan sangat mahal. Aku bisa mematahkan lenganmu. Bagaimana? Apakah perlu aku patahkan tanganmu? Jangan. Jangan. Kau bukan Ken Arok. Ken Arok tentu tidak lembek seperti ini. Sebut. Siapa namamu? Aku... Aku... Diposari. Diposari. Val, fotoin kita dong. HPmu kan bagus. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Coba-coba lihat hasilnya. Loh, kok gini sih hasilnya, Pak? Haha, masih pakai yang gituan. Sekarang kan sudah ada Oppo smartphone. Ngapain pakai yang gituan? Oppo? Oppo mana, kui? Belinya di mana? Belinya di toko Ude Mandiri Jaya. Toko Ude Mandiri Jaya, Jalan Raya Banyuwangi nomor 156 Sukomaju atau Sampulian Oppo di Purwoharjo dan pameran Sun East Mall, perangkat IT dan perangkat elektronik. Toko Ude Mandiri Jaya melayani semua kebutuhan Anda. nada dan kata Swasti Ratu nampak mengkernyitkan keningnya dan berpikir keras mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu atau mengenal nama itu. Tipo Sari. Orang yang bernasib sial di tangan Pinaka Swasti Ratu itu memang bekas Tipo Sari dari Tumapel. Kekecewaannya menyebabkan Tipo Sari bergabung dengan Ganter perkembangan yang kemudian terjadi di Ganter yang bekerja sama dengan Tumapel menyebabkan Diposari harus bekerja sama dengan Ken Arok. Diposari merasa heran sekali karena dengan sangat mudah perempuan hamil yang belum dikenalnya itu mematahkan serangannya dan bahkan telah membantinya dengan keras hitam. Tiposari namamu? Uh, iya. Oh, kau bukan oh. orang Kediri? Kau orang Tumapel? Jawab, ya atau tidak? Uh, iya. Aku bisa menghitung bahwa kau bukan perampok berkuda putih yang sebenarnya. Mana Ken Arok? Mana orang itu? Uh, iya, Ia berada di tempat lain. Berada di tempat lain. Iya. Maksudmu, beberapa orang berpakaian serba putih seperti yang kau pakai sekarang ini sedang berkeliaran di mana-mana melakukan perampokan? Dan pimpinannya adalah Ken Arok. Kau tidak punya hak untuk ingkar. Aku akan patahkan lehermu. Oh, uh, uh, Aku ingin bertemu dengan orang itu. Di mana dia sekarang? Uh, ia akan datang ke tempat ini. Pinaka Swasti Ratu mengangguk-angguk. Bukan karena jawaban bekas Senopati Diposari, namun justru oleh ketajaman pendengarannya. Dari arah yang berlawanan, berderap seekor kuda semakin lama semakin dekat. Meski masih dalam jarak yang jauh, namun Pinaka mampu mendengar kemadrap kuda itu. Bahkan ketajaman matanya mampu melihat seekor kuda berwarna. Orang itukah yang bernama Ken Arok? Iya. Iya. Oh. Apa yang terjadi? Kenapa dengan muka Kang Diposari? aku, aku. Aku telah membuatnya Kamanungsang dan tidak mampu lagi menyembunyikan wajahnya di balik kain putihnya itu. Sebaiknya kau buka penutup wajahmu itu, Ken Arok. Kau? Ya, inilah aku. Kau masih ingat kepadaku? Kita pernah bertemu di halaman istana Kediri saat itu. Oh, iya. Aku ingat. Kau kakak kandung kau bersuara. Kau hamil tua. Bayi yang kau kandung itu tentu anak dari benih adikmu sendiri itu. Iya. Ah, aku ikut merasa bersedih dengan apa yang kau alami itu. Terima kasih. Tapi aku tidak membutuhkan rasa kasihan siapapun. Yang justru penting bagiku adalah ulahmu. Maksudmu? Aku tidak suka dengan perbuatan anak buahmu, yang aku yakin pasti kau restui. Mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji, dengan maksud menghancurkan nama baik prajurit Kediri, adalah karena siasatmu. Apakah menurutmu ada yang aneh? Kepadamu aku tidak ingkar. Aku memang memerintahkan kepada orang-orangku untuk menghancurkan nama prajurit Kediri agar rakyat tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada mereka. Membunuh, membakar rumah, merampok? Hal itu terpaksa dilakukan karena pengaruhnya sangat diperlukan. Orang-orang yang mengalaminya. Aku anggap mereka terpaksa harus berkorban untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Bobroknya Kediri harus segera tumbang dan lahirnya negara baru dengan tatanan yang lebih baik. Singasari yang aku cita-citakan. Kau perintahkan pula anak buahmu untuk memperkosa. Oh, jadi kaukah yang telah mencederai mereka? Ya, dan aku sekarang telah datang kepada. Jadi kaukah Iya, aku yang telah mencederai mereka. Mereka bukan saja merampok dan membunuh, serta membakar rumah, tapi juga memperkosa. Sebagai sesama wanita, aku tidak bisa menerima perlakuan itu. Aku cederai orang-orangmu itu. Aku buat mereka tidak akan mampu lagi melakukan pemerkosaan. Bahkan menjadi suami pun tidak akan mampu lagi. Dan kau mencariku? Iya, aku mengingatkanmu. Agar perbuatan yang tidak terpuji itu tidak terpuji. Benar. Untuk menggapai cita-citaku merobohkan kediri, aku tidak segan-segan menggunakan berbagai macam cara. Apalah artinya segelintir kecil orang yang bernasib sial itu dibandingkan dengan kepentingan yang jauh lebih besar? Mungkin bisa aku mengerti, tapi tidak untuk pemerkosaan. <laughs> kau tertawa. Berarti kau meremehkan kata-kata. Iya, karena bagiku pandanganmu terlampau sempit. Baik, tapi bagaimana jika yang diperkosa, yang mendapatkan perlakuan buruk itu adalah bagian dari hidupmu sendiri, adikmu, anakmu, atau bahkan ibumu? dong power banknya dong. Pinjam pinjam. Makanya dong beli Bestindo. Kalah, paling kualitas juga sama kayak yang lain. Eh, Bestindo itu beda loh. Kualitasnya bagus. Lihat punya Mas. Cas, baterai, power bank, dompet HP, semua Bestindo. Jadi, boleh apa enggak nih dipinjem? Kalau sekarang sih boleh, tapi besok harus beli sendiri. Uh, pelit. Anda butuh aksesoris handphone, baterai, charger, power bank, dompet HP, handsfree dengan kualitas yang bagus hanya Bestindo. Dan kini sudah ada produk unggulan baterai hybrid Bestindo khusus untuk BlackBerry dan Samsung. Dapatkan produk Besti di Waystore, ruko depan pom bensin Petaunan Jajak, atau di counter-counter seluruh Banyuwangi. Bestindo, kualitas terbaik di Indonesia. Bagaimana Kenaro? akan membiarkan orang melakukannya atas keluarga. Siapa orang yang berani menjamah ibuku, orang itu akan mengalami nasib yang paling buruk di tanganku. Siapapun yang berani menjamah istriku, orang itu juga akan mati di tanganku. Tunggul Amatung yang berani menjamah istriku, menjamah orang yang bukan haknya, Tunggul Amatung harus mati di tanganku. Dan andai kelak aku mempunyai anak perempuan, tidak akan kubiarkan orang menjamah anakku. Bagus. Memang begitu yang seharusnya. Kau bisa berkata demikian kepada dirimu sendiri. Tapi aneh. Kau memperlakukan orang lain seperti itu. Aku tidak peduli. Kalau begitu, aku harus memperingatkanmu dengan cara yang lain. Aku tahu, Ken Arok. Seorang Brahmana yang mempunyai ketajaman mata telah meramalkan kau bakal menjadi seorang raja besar. Brahmana itu bernama Loh Gawe. Namun, Kau tetap manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan. Dan aku mengingatkanmu, kalau kau berbuat keliru, perintahmu terhadap para prajuritmu memperkosa wanita-wanita kediri tidak bisa aku terima. Aku wanita, ibumu wanita, bahkan Kenderes itu pun juga wanita. Aku yakin, andai kata istrimu mengetahui perbuatanmu itu, pasti akan menentangmu pula. Cukup! Jangan banyak berkicau. Tidak secuil pun apa yang kau katakan masuk ke dalam telingaku. Sombong sekali kau, Ken Arok. Mentang-mentang kau mempunyai ilmu kanuragan tinggi, mempunyai kesaktian yang kau bawa serta sejak kelahiranmu, kau akan berbuat semena-mena terhadap orang lain. Iya, kau mau apa? Hmm. Meski barang dua tiga jurus, aku ingin menjajal kemampuanmu, Ken Arok. Aku penasaran, apakah benar apa yang dikatakan orang? Ken Arok adalah orang yang tidak terkalahkan. Baik, Aku layani permintaanmu. Lelaki sombong itu harus kubuat melek matanya. Bahwa ia bukan orang yang paling mumpuni di dalam olah kanuragan. Seranglah. Aku beri kesempatan kepadamu untuk menyerang barang dua tiga gebrakan. Kalau kau mampu merobohkan aku hingga mencium tanah, aku mengaku kalah kepadamu. Baik, bersiaplah. Aku akan menyerangmu. Aku sudah bersiap sejak tadi. <sighs> Hiu! Macan alas, gila! Terima ini lagi, Ken Arok! Hiya! Sekali serangan jarak jauh yang dilontarkan beruntun membuat Ken Arok terpaksa harus berguling-guling dan kemudian berjumpa lidan. Ken Arok sama sekali tidak menduga serangan penaga swasti ratu akan sedemikian dahsyatnya. Padahal pada suatu waktu Ken Arok pernah mengetahui sampai tataran mana ilmu kanuragan yang dimiliki oleh perempuan kakak Kamaswara itu. Nah, bagaimana akhir pertarungan mereka? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Sahabat Bintang, demikianlah Anda ikuti kelanjutan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu Untuk seri yang ke-385 dan 386 Di episode yang ke-13 ini dengan judul Senja di Pasetran Anda bisa mendengarkan kembali kelanjutan ceritanya setiap hari Senin sampai Sabtu di jam yang sama Hanya di 956 Bintang Tenggara Terima kasih atas kebersamaannya sahabat bintang. Saatnya saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.